Alhamdulillah pada malam hari ini pada tanggal 5 Syaban tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret tahun 2020 pada hari Ahad Allah Jalla wa'ala masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali bertemu melalui siaran radio ini dalam kajian rutin kita yang membahas tentang mendulang faedah dari kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin Dan kita masih melanjutkan penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa pembagian sabar apabila ditinjau dari kekuatan dan kelemahannya di dalam melakukan perlawanan dengan pendorong dan pembangkit hawa nafsu maka manusia terbagi menjadi tiga keadaan keadaan yang pertama <clears throat> adalah seorang yang pembangkit agamanya pembangkit imannya itu lebih kuat di dalam jiwanya sehingga ia mampu untuk mengalahkan dan meremukkan dorongan hawa nafsu. Ini keadaan seorang yang senantiasa bersabar dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang istiqamah. Dan merekalah yang telah kita jelaskan sebelumnya seorang hamba yang diberi kemuliaan, kepemimpinan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Kemuliaan di dunia dan di akhirah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Dan kami telah menjadikan dari mereka para pemimpin yang senantiasa membimbing umat ini berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersabar dan yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua yaitu keadaan yang sebaliknya. Dorongan hawa nafsunya mengalahkan kekuatan imannya sehingga dia menyerahkan dirinya kepada syaitan untuk diarahkan kemana saja yang dikehendaki oleh syaitan dan bala tentaranya. Dan kondisi yang kedua ini terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama, seseorang yang direkrut oleh syaitan sehingga dia termasuk bala tentara syaitan maka dia siap untuk melaksanakan perintah syaitan apapun yang diperintahkan dan kelompok yang kedua yaitu seorang yang memiliki hawa nafsu yang kuat yang mengalahkan agamanya, mengalahkan keimanannya. Bahkan dia memiliki kekuatan yang menyebabkan dia bukan saja mengikuti jalan syaitan, bahkan syaitan menjadi bawahannya syaitan yang menjadi bala tentaranya dia yang menjadi pemimpinnya dia yang mengarahkan wallahul musta'an senjata-senjata untuk memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya berbagai macam jenis persenjataan persenjataan makar tipu daya, angan-angan yang batil, merasa umurnya masih panjang, bersenang-senang dengan kehidupan dunia, lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah atau yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Itulah yang mereka gunakan untuk memberi waswas, menggoda manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita masuki keadaan yang ketiga. Kata beliau rahimahullah taala al-halatu tsalitsah Kondisi yang ketiga antakun al-harbu sijalan wa dualan bainal jundain bahwa peperangan antara iman dan hawa nafsu itu silih berganti antara pasukan iman dan pasukan hawa nafsu terkadang Iman mengalahkan hawa nafsu dan terkadang pula sebaliknya. Hawa nafsu yang mengalahkan imannya. Terkadang pendorong iman itu lebih sering memenangkan pertempuran. Dan terkadang pula lebih sering terkalahkan. Kata beliau, وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا Ini adalah keadaan kaum mukminin yang mencampur amalan saleh yang mereka lakukan dengan amalan-amalan yang buruk. Mencampur amalan saleh dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa dia salat dia melaksanakan kewajibannya dia berpuasa di bulan Ramadan namun dari sisi yang lain kemungkaran dia tidak meninggalkannya dia melakukan berbagai macam perbuatan dosa maka ini kondisi mayoritas kaum mukminin kata beliau rahimahullah sehingga orang yang seperti ini keadaannya terkadang imannya mengalahkan hawa nafsu. Sehingga dia mengikuti bimbingan syariat, dia taat kepada Allah Azza wa Jal dalam sebagian keadaan. Namun dalam kesempatan yang lain dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dia lebih condong kepada hawa nafsunya maka dia mengikuti langkah syaitan. Maka ini yang beliau maksud al-harbu sijal bahwa pertempuran antara pasukan iman dan pasukan hawa nafsu itu silih berganti. Tergantung dari kelemahan dan kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan kita sehingga kita mampu menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai kemudian hawa nafsu itu yang menjadi pembimbing dan yang mengarahkan kita waliyadzubillah karena tidaklah hawa nafsu tersebut mengarahkan pemiliknya kecuali kepada kesesatan. Kepada jalan syaitan. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, وَتَكُونُ الْحَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء maka kondisi pada hari kiamat kelak itu adalah menimbang terhadap tiga keadaan ini sesuai dengan kondisi mereka di dunia. Apakah mereka memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu atau terkalahkan? Faminan nasi may yadkhulul jannah wala yadkhulun nar. Di antara manusia ada yang masuk ke dalam surga dan dia tidak melalui neraka, dia tidak memasuki neraka. Mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kemuliaan oleh Allah. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang yang saleh. Wa minhum man yadkhulun nar wa la yadkhulul jannah. Dan di antara manusia ada yang masuk neraka dan tidak masuk ke dalam al-jannah. Mereka adalah keadaan kaum musyrikin orang-orang kafir, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki iman. Wa minhum man yadkhulun nara thumma yadkhulul jannah. Dan di antara manusia ada yang dia memasuki neraka terlebih dahulu kemudian memasuki surga Allah Jalla wa ala. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh beliau mencampur amalan saleh dengan dosa-dosa seperti para pelaku dosa besar para pelaku maksiat yang mereka berada di bawah kehendak Allah Jalla wa ala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah mengampuninya. Dan jika Allah Jalla wa ala menghendaki maka Allah menyiksa hamba tersebut di dalam neraka dalam waktu kurun tertentu lalu kemudian dikeluarkan dari neraka selama seorang memiliki iman di dalam hatinya keimanan yang sabit, yang kokoh, yang tidak batal dengan perbuatan-perbuatan kekufuran dan kesyirikan walaupun dia memiliki iman yang sangat-sangat lemah, lalu dia mati dalam keadaan dia masih memiliki iman itu, maka meskipun dia dimasukkan ke dalam neraka suatu saat, ada masa di mana dia dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض maka tiga keadaan ini inilah keadaan manusia yang berkaitan dengan kesehatan dan sakitnya hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Faminan nasi man tuqawimu quwwatuhu da'ahu fataqharuhu wa yakunu sultanu lil quwwah maka di antara manusia ada yang kekuatannya ini kalau berbicara tentang kekuatan fisik jasmani seseorang kesehatan seseorang imun seseorang itu lebih kuat sehingga ketika penyakit itu hendak masuk ke dalam tubuhnya maka disebabkan karena dia memiliki kekuatan imun, kekuatan fisik, sehat jasmaninya sehingga dia mampu mengalahkan penyakit tersebut dan dimenangkan oleh yang kuat yang memiliki kekuatan pertahanan tubuhnya Wa minhum man yaqharu da'uhu quwwatah wa yakunu sultanu lidda. Dan di antara jenis manusia ada yang penyakit mengeluh, mengalahkan mengalahkan tubuh seseorang disebabkan karena pertahanan tubuhnya itu lemah, fisiknya lemah, imunnya lemah. Sehingga dimenangkan oleh penyakit itu ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبا فهو متردد بين الصحة والمرض dan di antara manusia ada yang peperangan terjadi antara kekuatan fisiknya dengan penyakit kadang-kadang dimenangkan oleh kekuatan fisik sehingga dia tidak jatuh sakit kadang-kadang dimenangkan oleh penyakit maka seperti itulah kondisi keimanan dan hawa nafsu yang terdapat di dalam diri manusia. Kemudian kata beliau, "Wa minan nasi may yasbir bi jahdin wa masyaqqah, wa minhum man yasbiru bi adna hamlin 'ala nafs." Adapun kaitannya dengan kesabaran seorang di dalam menghadapi sesuatu, di antara manusia ada yang kesabarannya itu dia memperjuangkan kesabaran itu dengan penuh kesulitan, dengan perjuangan yang berat. Dan di antara manusia ada yang mampu bersabar ya dengan cara yang paling ringan yang dia lakukan. Dia sudah mampu bersabar. Nah, ini menjelaskan tentang kondisi kesabaran manusia. Di antara manusia ada yang memang memiliki kesabaran tanpa perjuangan seperti seorang yang yang Allah Azza wa berikan kepadanya tabiat untuk bersabar. Sehingga bagi dia kesabaran itu adalah hal yang mudah kesulitan yang dia rasakan tidak berarti atau dia tidak merasakan kesulitan. Di antara manusia ada yang penuh perjuangan. Kalau kita permisalkan seperti orang yang berpuasa, di antara manusia ada yang puasa baginya adalah satu hal yang ringan. Sekedar untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, hal yang ringan bagi dia, bukan hal yang sulit. Bahkan di antara manusia ada yang berpuasa itu lebih dia cintai daripada tidak berpuasa. Namun di antara manusia ada yang berpuasa itu satu hal yang yang harus disertai dengan perjuangan yang berat. Kadang-kadang di pagi hari dia sudah merasa kelaparan. Dia sudah merasa berat. Di siang hari dia sudah lemah fisiknya, di sore hari dia sudah terkapar. Dia merasa berat yang luar biasa. Nah, seperti itulah kondisi sabar. Wa mithalul awal, perumpamaan yang pertama, karajulin sara'a rajulan syadidan fala yakharuhu illa bita'bin wa masyakkah. Permisalan yang pertama yaitu seorang yang melatih kesabarannya dengan perjuangan yang berat itu seperti seorang lelaki yang bergulat dengan lelaki yang lain yang memiliki kekuatan. Dia tidak mampu menundukkannya kecuali dengan penuh kesulitan dan perjuangan yang berat. Ini perumpamaan yang pertama. Wathani Perumpamaan yang kedua, kaman sar'a rajulan dha'ifa fa innahu yasra'uhu bighairi masyaqqah. Permisalan yang kedua seperti seorang laki yang bergulat dengan lelaki yang lemah. Maka tanpa ada kesulitan dia mampu mengalahkannya. Maka eh, seperti ini kondisi seseorang dalam hal melatih kesabarannya. Bersabar dalam menghadapi sesuatu فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان maka demikianlah pergulatan antara tentara Allah Jalla wa'ala dengan tentara syaitan Dan barang siapa yang mampu mengalahkan tentara syaitan, maka sungguh dia telah mengalahkan syaitan itu sendiri. Karena tentara syaitan itu ya syaitan-syaitan juga. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Kata beliau, laqiya rajulun minal insi rajulan minal jin. Fasara'ahul insi fasara'ahul insi maka ada seorang lelaki dari kalangan manusia bertemu dengan lelaki dari kalangan jin. Maka akhirnya manusia ini pun, lelaki manusia ini mengajak lelaki jin itu bergulat. Terjadilah pergulatan. Maka akhirnya manusia ini pun mengalahkan jin tersebut. Manusia mengalahkan jin itu. Lalu manusia ini mengatakan mali araka dhailan. Kata manusia ini, ada apa denganmu? Saya melihat kok kamu kamu orangnya lembek. Kamu orangnya lemah gitu kata manusia ini kepada si jin yang dia mengalahkannya dalam pergulatan itu. Kata jin ini, ini mimbaini blavoli, aku ini di kalangan jin dikenal kuat, berotot. Gitu. Aku dikenal memiliki kekuatan. Itu di kalangan jin. Akan tetapi ketika dia bergulat dengan manusia ini, lelaki manusia ini, dia dianggap seperti seorang makhluk yang sangat lemah sekali. Lalu mereka bertanya, "Huwa Umar radhiyallahu taala anhu, apakah yang dimaksud lelaki yang mengalahkan jin itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man tarawnahu Umar?" Siapa yang Kalian melihat mampu seperti itu selain daripada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Yang syaitan itu lari darinya. Apabila syaitan melihat Umar Ibnul Khattab di satu jalan, maka syaitan tidak berani mendekat. Dia mengambil jalur yang lain. Allah Azza wa Jal memberikan kepada beliau kekuatan, iman, minal mulhamin seorang hamba yang senantiasa diberi ilham oleh Allah Jalla wa'ala syaitan tidak mampu melawannya Dan disebutkan bahwa sebahagian para sahabat berkata, "Innal mu'mina yumdi syaitanahu kama yumdi ahdukum ba'irahu fi safar." Sesungguhnya seorang mukmin itu menyebabkan syaitannya itu menjadi kurus. Seperti halnya salah seorang kalian menyebabkan ontanya menjadi kurus disebabkan karena seringnya melakukan perjalanan safar. Maka seorang mukmin menjadikan syaitannya karena setiap manusia memiliki syaitan maka syaitannya itu syaitan seorang mukmin itu menjadi kurus menjadi lemah disebabkan karena kekuatan iman seorang mukmin yang senantiasa membentengi dirinya dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Ibn Abi Dunia dari sebagian para ulama ussalaf mereka menyebutkan anna syaitanan laqiya syaitanan faqala mali araka syekhita syekhita ada satu syaitan bertemu dengan syaitan yang lain lalu syaitan ini mengatakan ada apa kok aku melihat kamu kurus kamu kurus sekali, fisikmu lemah. Maka syaitan yang satu ini mengatakan, menjawab, Inni ma'a rajulin, in akala dhakara asmallah, fala akulu ma'ah. Aku mengikuti seorang lelaki yang ketika dia makan dia menyebut nama Allah sehingga aku tidak bisa makan bersamanya. Wa in syariba dzakara asmallah fala asyrabu ma'ah. Dan ketika dia minum, dia juga menyebut nama Allah. Dia mengucapkan bismillah sehingga aku tidak bisa minum bersamanya. Wa in dakhala baitahu dzakara asmallah fa abitu kharijad dar. Dan apabila dia masuk ke dalam rumahnya dia menyebut nama Allah sehingga aku pun menginapnya di luar rumah tidak bisa masuk rumah dia. Sehingga dia kurus. Setannya itu menjadi kurus. Makan tidak bisa, minum tidak bisa, menginap di rumah juga tidak bisa. Karena penghuni rumahnya senantiasa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak makan dia membaca bismillah. Hendak minum dia membaca bismillah. Ketika dia berkumpul dengan keluarganya, dia membaca bismillah. Dia senantiasa membentengi dirinya dengan berlindung diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala dengan bismillah. Dia masuk ke dalam rumah, dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak ada kesempatan bagi setan ini untuk makan bersama pemilik rumah itu. Tidak ada kesempatan. Tidak ada tempat menginap di dalam rumahnya. Kenapa? Mereka senantiasa berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum qubura fa inna syaitana yanfir." Min al baiti alladhi tuqra'u fi suratul baqarah jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan setan itu lari meninggalkan rumah yang dibacakan di dalamnya suratul baqarah dia senantiasa melindungi dirinya dengan zikrullah, zikir pagi, petang. Membaca ayatul kursi, sebelum tidur dia membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ketika dia keluar rumah dia berzikir kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la wa la quwata illa billah. Maka tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk mendapatkan bahagian dari apa yang mereka nikmati. Fakala lalu syaitan yang satu ini, yang gemuk ini, maka dia mengatakan lakinni ma'arajul in akala lam yusammillah akan tetapi saya selalu menemani seorang lelaki yang kalau dia makan dia tidak menyebut bismillah. Fa'akulu ana wa jami'an. Sehingga aku dan dia kami makan bersama. Makan bersama dengan syaitan. Wa in syariba lam yusammillah fa ma'ahu. Ketika dia minum dia tidak mengucapkan bismillah sehingga aku minum bersamanya. Wa indah khala darahu lam yusammillah fa adkhul ma'ah dan apabila dia masuk rumahnya dia juga tidak menyebut nama Allah sehingga aku pun masuk bareng tinggal di dalam rumah bareng syaitan. Bahkan dikasih fasilitas lagi masuk dalam rumah kasih fasilitas putar musik, putar nyanyi-nyanyian 24 jam non stop dibuat syaitan itu semakin riang gembira tinggal di dalam rumah itu bukannya dibacakan ayat-ayat Allah bukannya dibacakan zikrullah subhanahu wa ta'ala akan tetapi diberi fasilitas sehingga syaitannya jingkrak-jingkrak di dalam rumah itu makan bareng minum barang pemilik rumah. Kata beliau wa in jama'a imra'atahu lam yusammillah fa ujami'uha ma'ah. Dan ketika dia berhubungan dengan istrinya dia juga tidak menyebut bismillah sehingga aku pun berhubungan dengannya bersamanya. Wal iyadhu billah. Wal iyadhu billah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mauquf. Faman i'tada as-sabra habahu aduwwuh. Maka barang siapa yang membiasakan dirinya bersabar, maka musuhnya akan menjadi segan kepadanya. Wa man 'azza 'alaihi as-sabru tama'a fihi aduwwuh. Akan tetapi barang siapa yang sedikit kesabarannya, maka di saat itulah musuhnya itu akan tamak kepadanya. Berupaya untuk menyesatkan dia dari jalan Allah. Tabaraka wa ta'ala wa awsyaka ayyanala minhu gharadah. Dan tidak lama syaitan itu akan berhasil untuk meraih tujuannya ketika dia terus tinggal bersama dengan pemilik rumah yang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyira al-ikhwah wal akhawat para pendengar radio Ibnu Al-Qayyim a'azzanallahu wa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan, kesabaran, kekuatan dalam bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah Azza wa Jal yang senantiasa menjaganya dan memeliharanya. Maka selesai pembahasan dari bab yang keenam. Insyaallah taala kita lanjutkan ke bab yang ketujuh pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi manfaat terhadap apa yang telah kita dengarkan dari kajian yang ringkas di malam hari ini. Sampai di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته